Jadi pertama, pikiran mereka yang sangat mendasar, bahkan ini termasuk rukun iman mereka, ya, adalah al iman Maksudnya meyakini ya keimaman 12 imam yang maksum. Yang maksum ya jemaah. Kita mengetahui dalam akidah al-sunnah yang maksum siapa? Malaikat maksum kemudian kelompok nabi manusia yaitu para ambia maksum ya maksum dalam menyampaikan risalah maksum dari dosa besar ya dari kesyirikan para ambia adapun manusia selain rasul tidak ada yang maksum ya tapi ideologi mereka akidah mereka meyakini bahwa yang 12 imam yang 12 dalam maksum. Jadi wajib diyakini. Barang siapa tidak meyakini akan keimaman yang 12 itu, imam mereka itu adalah maka dia bukanlah menurut mereka orang yang apa? Yang Islam, menurut istilah mereka. Tapi dia zalim, kafirun, mustahiqu dukhulan nar, sesat, kafir dan berhama masuk neraka. Jadi menurut mereka kesimpulan akidah imamah ini yaitu meyakini bahwa kepemimpinan imam 12 itu adalah rukun iman yang terpenting mereka. Yang kedua, <clears throat> mereka maksum imam-imam tersebut. Yang ketiga, bahwa para imam tersebut itu orang-orang yang mendapatkan apa? Atau perintah langsung. Ya, anos. Jadi mereka ditunjuk sebagai imam itu atau menjadi imam itu dengan nas ada nas yang langsung, dalil yang memerintahkan mereka. <clears throat> bahkan keimaman itu seperti Nabi bahkan lebih tinggi dari kedudukan Nabi. Baik, ingin bukti dalam kitab usul kafi. Jadi mereka punya kitab, ada delapan kitab ya literatur yang utama mereka. Kita mempunyai ahli sunnah wal jamaah memiliki ada enam kitab al hadis ya kan kitab sita Sahih Bukhari Sahih Muslim Sunan Sunan Abi Dawud Sunan Tirmidzi Abu Nasai Ibnu Majah kemudian eh, akhirnya tirmidzi An-Nasai, Ibnu Majah. Kan begitu? Nah, dalam hadis tapi mereka mempunyai kitab-kitab riwayat tentang hadis-hadis mereka atau rujukan mereka delapan kitab dan semua itu tidak berasal dari kitab ahli sunnah wal jamaah yang kita sebutkan tadi. Dan kitab usul di antaranya kitab Al-Kafi lil Kulaini dan ini menurut mereka adalah kita referensi rujukan yang paling utama bahkan lebih sahih menurut mereka daripada sahih Bukhari menurut ahli sunnah dalam kitab usul kafi ada riwayat tentunya ini dari dusta tentunya atas nama ya, disandarkan kepada Abu Ja'far yaitu Al-Baqir bapaknya Ja'far As-Sadiq ya Muhammad ya bin Ali Zainul Abidin yaitu Muhammad Ja'far As-Sadiq adapun Al-Baqi dengan Abu Ja'far. Nah, itu ada riwayat dinisbatkan kepada dia Menurut riwayat tersebut, punya Islam ala khams, Islam dibangun atas lima Yang pertama, ya al salat wa zakat wa shawm wal hajj wal wilayah. Al wilayah. Kemudian disebutkan ya ditanya wa ayu min dzalika afdal mana yang utama yang paling terpenting dari kelima perkara tersebut qul al wilayah afdal al wilayah maksudnya kepemimpinan itu al imamah itu lebih afdal itu lebih afdal dari sholat dari zakat dari puasa dari haji nggak tahu mana dari Allah nggak tahu ya karena sampai pun dalam persaksian syahadat mereka asyhadu an ya la asyhadu anna aliyan waliyullah. Maka dalam azan mereka begitu juga ditambah itu. Ya. Kalau ada pernah dahulu ya waktu musim haji, kebetulan tenda kita berdekatan dengan tenda orang Cina. Nah, dalam azannya apa? Setelah asyhadu an la ilaha ya asyhadu anna aliyan waliyullah maka kalau orang masuk Islam, akidah mereka yang ditambah itu asyhadu anna Ali yang wali asyhadu anna imam itu disebutkan itu. Antum mendengar jemaah bagaimana talbiyah mereka kalau musim haji? Siapa yang pernah mendengar? Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Kau muslim mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Mereka mengatakan apa? labbaik ya labbaik ya waliya itu bukan dibuat-buat silakan pergi haji lihat dia dengar itu ya itu yang terkenal. baik makanya ya, kalau kita bicara masalah bukan berarti kebohongan itu kenyataan ya jemaah ya. kalau kita ingin bukti ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri ini kenyataan ya ini yang terpenting adalah iman. Sehingga menurut sebagian mereka atau ulama mereka, sebagian ulama mereka mengatakan sampai ya perkataan Al-Khomeini, ya pemimpin revolusi Iran kan begitu Al-Khomeini yang sekarang yang diagungkan ya, mereka yaitu masuk ayatullah mereka kan begitu. Kata dia sampai iman yang kami yakini itu memiliki kedudukan inna li a'immatina مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل مفهوم المعنى jadi kedudukan imam kami itu kedudukan imam menurut orang Syiah Rafidah itu melebihi dari kedudukan malaikat dan nabi. Jadi nggak sampai itu kedudukan malaikat muqarrab itu belum melebihi, belum sampai pada kedudukan imam, apalagi nabi. Kan begitu. Itu perkataan siapa? Khomeini dalam kitab Al-Hukuman Islamiyah. <clears throat> Tapi anehnya kita itu kan cetakan banyak berulang kali cerita tapi akan keterangan mereka berusaha menghapus kalimat itu. Tujuannya apa? Nah, agar lebih sebut nah itu kan bukti nggak ada dalam kitab kami. Nah dalam kita kita cetakan yang pertama itu ada. Begitu mereka. Jadi mereka sangat licik dalam hal seperti ini. Sampai oleh karena itu, <clears throat> ya Siapa yang tidak meyakini hal itu sampai kata Ibnu Babawai salah seorang imam mereka yang e, meninggal tahun 381 Hijriah ya di dalam kitab Al-I'tiqadat dia mengatakan i'tiqaduna fil a'immah keyakinan kami tentang para imam tersebut annahum maksumuna mutahharuna min kulli danas mereka maksud dan suci dari seluruh dosa Wa'annahum la yudlibuna dhanban sughiran maka mereka tidak berdosa kecil atau besar, tak pernah melakukan dosa besar dan dosa kecil. Wala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada mendurhakai Allah terhadap perintahnya dan juga melakukan apa yang diperintahkannya. Jadi siapa yang melakukan ini hanya malaikat kan begitu. Tapi imam mereka seperti itu juga menurut keyakinan mereka. Wa man naba'ahum al-isma bi syai'in min ahwalin faqad jahilahu. Barang siapa yang menafikan mengingkari kemaksuman mereka, kesucian mereka dalam sesuatu yang telah disebutkan tadi dan kondisi perihal mereka, Fakat jahil mereka telah jahil tidak mengetahui hakikat iman tersebut wa man bahwa kafir. bangsa siapa yang tidak mengetahui imamnya dia itu kafir. Anda kenal tak imam dua belas itu? Saya sebutkan tak? Apa tak namanya? Padahal antum jahil tidak kenal pada imam-imam tersebut. Berarti gimana hukumnya menurut mereka? Ya, menjadilah menjadilah ahwanahum kafir. واعتقادنا جعلنا معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرهم keyakinan kami tentang mereka mereka suci dia memiliki sifat kesempurnaan dan ya kesempurnaan keutuhan dan ilmu min awal umurihim dari urusan dari yang pertama sampai yang terakhir mereka tahu kapan mati di mana mati dan seperti itu tapi anehnya Imam Dokolis itu takut mati kan begitu tahu dia bahwa lari dia seharusnya dia tahu kapan orang akan datang mungkin ini kalau menurut ya tapi ternyata kok lari kan begitu nah Baik selain itu, la yusaf bi syai'in ahwalin bin naqsin isyan wa la Mereka tidak boleh disifati dengan sesuatu apapun baik kekurangan atau kebodohan atau kedurakan. Enggak boleh itu di imam itu berbuat dosa atau begini. Nah itu dalam kitab ada. Oleh karena itu barang siapa yang mengingkari tentang imamah ini ya apa perkataan al-mufid dalam kitab ya, al apa namanya itu al-masail al-mufid ini salah ulama mereka siapa yang mengingkari ya keimaman 12 itu imam 12 itu yaitu dihukumi sebagai orang yang apa kafirun balun mustahiqun bil quludi finnar qala al-mufid اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض من فرض الطاعة وهو كافر ضال مستحق للخلود في النار itu nas perkataannya jadi imamiyah kenapa namakan imamiyah kenapa meyakini imam yang 12 maka namakan syiah imamiyah itu yang sekarang yang pemikiran mereka yang diadopsi atau yang dianu oleh Iran dan yang didebarkan ke seluruh pelosok dunia sekarang ini. Nah, jadi barang siapa yang mengingkari keimanan salah satu dari imam yang 12 yang mengingkari apa yang wajib, ya kewajiban yang Allah wajibkan yaitu mentaati mereka, maka dia kafir, bom, berhak untuk kekal di dalam neraka. Makanya kalau kita ingin jujur mengatakan pemikiran teroris dan takfiri itu telah ada dalam pemikiran Syiah. Kenapa? Karena terorisme sikap ekstrim ya atau timbulnya aksi karena begitu di pengambilan. Dia mengkafirkan, kemudian setelah itu apa? Dia ingin melakukan aksi teror. Karena ini kafir, wajib dibunuh. Kan begitu. Begitu juga orang para teroris itu kena kafir, pemerintah tidak berpisah kafir, semua jaya pemerintah kafir, kan begitu menurut mereka. Lalu dia apa? Lepas kafir yang berhak dibunuh menurut mereka kan begitu. Nah, dari situ pemulaannya. Pemikiran itu ya aksi teror itu mulai dari suatu pemikiran yang sesat yang mengkafirkan suka mengkafirkan dan dalam ajaran Syiah itu penuh dengan pengkafiran. Kenapa? Yang pertama sekali barang siapa yang tidak meyakini ya imam yang 12 itu berarti dia kafir imam ini ya, ya. Hmm. sepakat mereka maka dalam sebagian <clears throat> ungkapan-ungkapan mereka ada perang waktu ya fitnah di Irak dan yang lain itu mereka mengatakan oktul sunnah tadkhulul jannah oktul sunnah tadkhul jannah seperti itu dengan sementara mereka bunuh orang sunnah itu ya masuk surga kamu begitu tapi kenapa mereka lakukan itu? Ya, kalau mereka dalam kondisi yang lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak akan dilakukan. Tapi ingat, begitu mereka berpuasa, memiliki kekuatan, di sini mereka akan melakukan hal ini. Jadi doktrin mereka menanamkan kebencian dan kudeta itu, itu suatu hal inti dari perjuangan mereka. Mereka yang siap untuk menumpahkan darah demi memperjuangkan ideologi. Maka bukan hanya bahaya terhadap negara terhadap agama tapi terhadap utuh suatu kedaulatan negara apabila mereka di sana ya telah ber, apa nama telah maka hati-hati kita harus pada ingatkan bapak-bapak kita para pemimpin kita kita ingat akan mereka sadar perlu disampaikan sebelum saya lupa bapak ibu eh, bapak yang mulia Allah Subhanahu wa taala jika ada yang merekomendasikan atau ya menganggap aja mereka kurang baik tidak perlu dari dua alternatif. Ya mungkin tidak perlu ada alternatif. Baik itu tokoh-tokoh masyarakat atau mungkin orang-orang akademisi ya tidak perlu dari dua perihal dua alternatif imma boleh jadi alternatif pertama dia tidak tahu tentang hakikat syiah yang kedua atau dia telah dibeli oleh mereka tidak nah, dua dari dua banyak orang awam tidak memahami tentang Syiah, maka dia begitu dia pencinta halus baik, kan cinta halus kan begitu. Apalagi kasih mulus, mulus semuanya kan. Mulus mulus kan sebagian kan begitu, dengan mulus mulus. Itu orang awam ya, tidak mendirikan hal itu penting salah. Atau mereka telah dibeli, dimanfaatkan, telah ada mou yang kesepakatan, ya itu yang terjadi baik orang di kalangan para akademisi yang berbicara berusaha mudah ada kita kita berdialog berdiskusi mereka ternyata enggak ada ya itulah takia mereka jadi kita dibahluli oleh mereka kan gitu dibodoh-bodoh oleh mereka kenapa yang mana menerima pada ajaran mereka jangan menyatakan sebenarnya suatu pernyataan yang sesungguhnya karena harus takiyah karena takiyah itu tis'atu a'syari din sembilan per sepuluh dari agama mereka la dina liman la taqiyah lah begitu dia mereka tidak ada agama bagi orang tidak bertakiyah seperti itu nah itu harus dipahami jadi ini yang kita khawatirkan tatkala untuk tokoh masyarakat merekomendasikan dan berusaha untuk ya memberikan atau support atau merekomendasikan atau mungkin ya menganggap suatu yang tidak ada perbedaan dan seterusnya ini sangat berbahaya terhadap akidah umat ya akan keutuhan akan keutuhan suatu yang kedaulatan negara NKRI ini maka kita sampaikan bukan sekedar sesat tapi adalah sesuatu yang berbahaya Ya. juga banyak ajaran-ajaran Islam di Indonesia ini, ya. Dan kalau dihukum MUI, MUI kan begitu. Ahmadiyah dan yang lain-lainnya kan begitu. Yang macam-macam ajaran dan juga ajaran-ajaran yang menyimpang. Tapi mereka tidak pernah mempercaya. Tapi yang ini menanamkan doktrin tentang apa? Mengkudeta, membenci dan sebagainya. Nah, jadi bermula dari akidah mereka tentang imamah ini. Begitu juga konsekuensi dari imamah ini para sahabat kafir. Kenapa? Karena mereka telah merampas kekuasaan dari Bait. Itu konsekuensinya. Begitu juga Ahlul Bait yang mereka anggap ya. Karena kata mereka semua orang kafir telah murtad setelah peninggalan Nabi itu hanya segelintir saja. Enggak lebih dari 10 Bahkan kalau kita yang merujukan mungkin tujuh orang yang nggak kafir. Semuanya Anas berkata ba'da Nabi menurut mereka Illa salah kecuali tiga Dan dalam tiga itu tidak ada nama Ali Tidak ada nama Hasan dan Husain Berarti dengan demikian Juga hukum mereka itu apa Mencakup Selain dari yang tiga itu ya kan Salman, Nefsa dan juga Abu Dhar menurut mereka Itu yang tiga yang gak kaget Semuanya kafir Berarti juga Ali kafir juga Hasan Husain kafir juga kan begitu Kenapa? Karena nggak ada dari riwayat tersebut ada tiga, lebih dari tiga. Nah, baik. Begitu juga mengkafirkan semua pemimpin kaum muslimin itu hakikatnya. Kenapa? Karena pemimpin kaum muslimin atau satu kedaulatan tidak mengadopsi pemikiran Hasan berarti dia juga tidak menerapkan apa doktrin dari Imam Hasan. Berarti konsekuensinya apa? Batul kafir mustahiqun lidkhuli jannah. Kan begitu. Dan umat secara keseluruhan maka ini sangat berbahaya. Ya. Jadi untuk mengetahui tentang cinta ya, pelajari akidah dan doktrin mereka akan jelas siapa sesungguhnya ya. orang-orang yang harus diwaspadai dan siapa sebenarnya orang-orang itu betul memperjuangkan agama dan orang itu betul mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Nah, kemudian ya seperti di antara akidah mereka takia. Jadi takia itu adalah menyembunyikan yang atau memperlihatkan yang baik dan menyembunyikan yang jelek. Jadi tidak diperlihatkan perbuatan tanda Islam. Apalagi kalau mereka dalam tekanan lemah atau masih minoritas. Ataupun mereka mencari simpati kaum muslimin. Ya. Sehingga Yunan selalu mengoburkan ya kan itu membenci Amerika, membenci macam-macam kan begitu Israel dan sebagainya kan begitu. Al-mautu li Israel, al-mautu li Amerika kan begitu. Kematian bagi mereka. Subhanallah. Perkara kebenaran itu terkawal. subhan Begitu itu mereka untuk membohongi Tuhan. Dan sebagian juga di Bahluri seperti mau juga seperti itu nggak tahu. Pernahkah dia memerangi Amerika? Ternyata jatuhnya Iran itu dalam pengakuan mereka siapa yang membantu? Ya, siapa? Ya, kan? ya, Iran. Sehingga berhasil membunuh dia ya namanya Saddam Hussein kan begitu. Tapi sekarang kita lihat kalau mungkin sebagian ingin membaca ya, wah itu kan hanya kebohongan atas nama Syiah kan itu tendensius saja itu berarti Tidak bukan tendensius, hakikat mata dengan mata kita dan dengar dengan telinga kita sekarang akan terjadi. Kalau sekarang yang menggempur kaum muslimin yang macam ISIS mengatakan digempur siapa? Ahli sunnah. Dengan siapa? Rusia. Di belakang mereka siapa? Iran. tapi mereka mengutus jenderal-jenderal mereka untuk mengatur strategi perang yang terbesar yang terbunuhkan begitu. Tidak semua membayangkan. Baik, sekarang Hutiyun yang hampir menggoda dan juga menguasai Yaman. Siapa di belakang mereka? Iran. Kan begitu? Dan kita tidak tahu bagaimana Indonesia. Siapa di belakang mereka? Dan kita melihat pergerakan mereka dan terus terus makin berani. Bahkan sampai kemarin yang namanya Alexia, eh, apa namanya itu Anas itu kan, aliansi anti Syiah itu kan begitu dan itu sesuai dengan pernyataan MUI sampai mereka mengadukan kepada nggak tahu kemana itu pada Kapolda mana sampai begitu mungkin berani itu berani sabar boleh memiliki kekuatan dan yang lebih berbahaya lagi mereka masuk semua jajaran pemerintah partai politik pendidikan perguruan tinggi sehingga ada di perguruan tinggi ada namanya kiran kornel ruknul kiran Itulah budaya Jerman. Dan di Jakarta itu ada namanya ICC, Islam Cultural Center. Kita itu ada sana. Di permasalahan kalau kita kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah dan kaum muslimin tidak waspada kita tidak bisa menafikan bahwa ini ancaman sangat besar terhadap negara kesatuan negara kesatuan Indonesia. Karena wala mereka, loyalitas mereka bukan kepada tapi apa? Kepada Laifin Faqih. Itu kenyataannya seperti itu. Nah, oleh karena itu waspada kita. Waspada terhadap bahaya yang mengancam NKRI. Dengan Jangan sampai kita mengkhianati perjuangan para pejuang-pejuang kita dahulu. Jangan ya mereka telah berjuang ya, menegakkan, memberikan, menyatukan Indonesia sehingga merdeka sekarang kita kianati dengan seperti itu bermacam-macam sempalan ada sempalan ideologi sempalan yang masuk merusak ya jangan sampai kita seperti itu baik kemudian ya atakia tadi sampai mereka mengatakan bahwa atakia itu adalah ya uh, nah Barang siapa yang meninggalkan taqiyah itu sama dia meninggalkan sholat kan begitu kemudian sampai dikatakan ya dan sebagai riwayat yaitu at-taqiyya dini wa dinu abai la taqiyya liman la la dina liman la taqiyya begitu dinisbat kepada Jabar as tapi taqiyya itu agama saya dan agama nenek moyang saya sampai yang tidak bertakwa berarti bukan tidak ada alasi agama bagi nah ini yang mereka lakukan sehingga kata sebagai riwayat ya mereka dan kita Sulul Kafi mereka disebutkan kepada Ja'far As-Sadiq qal yaqul inna tis'ata asyara jin fi taqiyya la dina liman taqiyya sembilan per sepuluh agama itu dalam taqiyya orang yang tidak bertaqiyya berarti tidak ada agama bagi dan kita Sulul Kafi dan juga dalam kita Wasail Syiah al-Harbi Nah, al-Amil dan juga Bihar Al-Wal Al-Majlisi. kita-kita referensi mereka yang nah, yang pernah mana yang baik. Kemudian di antara ya akidah mereka menjelaskan akan bahaya penyimpangan yaitu mengatakan dalam apa yang di, uh, di antara kriteria yang disebutkan yang tersebut yaitu meyakini atau mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Nah, ya, kalau kita perhatikan bagaimana akidah mereka tentang Al-Quran kita akan mendapatkan bahwa Al-Quran yang ada 30 juz ini menurut mereka itu tidak sempurna ya kan? telah diselewengkan telah diselewengkan tidak sempurna dan akidah mereka tentang Al-Quran mereka mengatakan bahwa Al Quran makhluk yang tidak jamiah. tidak disunah Al-Quran bukan makhluk karena Allah kan begitu mereka mengatakan bahwa Quran ini ya, tidaklah bisa menjadi hujah kecuali telah muncul di Al-Qaid yaitu Imam Mahdi Muntawar mereka yaitu Imam 12 itu. Jadi sama dari sekarang sebelum dia keluar itu menjadi hujah. Dan begitu. Akidah mereka. Kemudian berulang Al-Quran terselewengkan. Dirubah, ditambah dan dikurangi. Siapa perlu mereka menambah dan mengurangi? yaitu orang-orang murtadin. Siapa murtad mereka? Yaitu sahabat mereka. Kenapa? Sebab kalau al itu ya sesuai dengan diturunkan tentu mereka akan mendapatkan nama-nama kami yaitu imam-imam kami dalam Al-Quran tapi tidak seorang, tidak satu pun nama imam tersebut dalam Al-Quran masa rukun iman yang paling utama masa tidak ada disebutkan Al-Quran masuk atau enggak ini? jangankan nama Ali, nama Zain ada, gitu. ada kan begitu. Kalau makalah Zaidun, inna watara kan begitu. Anak angkat Nabi. Kemudian setelah itu dibatalkan Al-Quran kan begitu tidak boleh ya, menisbatkan anak-anak itu atau menjadi mengambil anak angkat kan begitu. Nah, ada namanya mana lebih mulia Zaid daripada Ali? Ya jemaah, mana lebih mulia Zaid daripada Ali? Ali lebih mulia kan begitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu urutannya. Loh, kenapa nama Zaid aja kok ada dalam Al-Quran? Kok nama Ali nggak ada? Kalau seandainya itu rukun iman nggak ada, ya kan begitu. Nah, seperti itu. Kemudian sampai ya, salah seorang dari ulama mereka yang namanya An-Nuri Al-Tabarsi dalam kitab menulis kitab khusus menjelaskan yaitu penyelenggaraan Al-Quran dan perubahan Al-Quran sampai begitu. Waliyahzubillah. Nama kitabnya yaitu Faslul Kitab fi Ikhbari Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Perkataan yang apa yang jelas yang membuktikan penyelewengan kitab yaitu Rabbil Arba yaitu kitab Al-Quran dia menukil riwayat-riwayat yang saya tentunya sesuai dengan dia. Riwayat begitu banyak menukil. Ini, ini bukti kuat diselewengkan. Nah, itu kita mereka seperti itu. Kita hanya ada dua alternatif. Mereka nah, kita kami sama apa dia baca. Boleh jadi dia tidak membaca pernyataan ini atau dia menyembunyikan takiyahnya tadi. Kalau mereka betul sekali loyal pada agama, agamanya, ajarannya, dia mengatakan kan begitu. Atau dia juga Allah. Eh, sholat ke kiblat juga, ukurnya sama. Nah, bagaimana sikap kita ya? Boleh itu takdir dari mereka. Sebab kalau mereka betul-betul ingin loyal terhadap ajaran Syiah itu sendiri, maka pasti mereka akan mengatakan sendiri. ini. Dan itu tidak akan mungkin mereka nyatakan dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, jadi ini sesuai dengan di antara kriteria dari apa tadi dari yang dijelaskan MUI tadi adalah yaitu mengingkari otentisitas ya keaslian Al-Qur'an dan isi kandungannya. Baik. Meyakini atau mengingkari akidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah ini di antara akidah mereka. Al-Imam ya, Taqiyah mengatakan Al-Qur'an diselewengkan. Ini semua akidah yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. الحين يعني الى الى الساعه السابعه عشر يعني طيب الشم طيب ودقيقه الشم دقيقه طيب كلمه إيه ثالثه طيب بارك الله فيكم ان شاء الله العشاء هنا التاخير غير مغربيه كمان ان شاء الله تبقى سنه نعم تاخير العشاء غير مغربيه Tapi insya Allah kita sholat berjamaah. Jadi jangan sholat kajian pulang semua ya jangan. Ya, kita sholat dulu. Ya sholat jamaah dulu, sholat isya, baru setelah itu. sudah ya. boleh sholat ilal jihadi. Nah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tentang permasalahan Al-Quran ini, merupakan akidah dari sunnah dan kaum muslimin bahwa tidak ada sama sekali ya toleransi dalam hal ini. Siapa yang mengingkari satu huruf saja dalam Quran dia terhukum dihukumi sebagai apa? Nah, itu dalam konsensus ahli sunnah wal Ya, tidak ada main-main dalam hal ini. Ini bukan agama mainan ya. Tidak ada dalam masalah Al-Quran dan hal yang lainnya. Sampai kata Imam Qadi Abu Ya'la, al quran ma'fuyi wala buddin wala muqisa min wala zidat. Al-Quran itu tidak pernah diubah, tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurangi, tidak pernah Khilafan lil Rafidah berbeda dengan keyakinan Rafidah al-qailina anna al-Qur'an fadhihi wa buddhil. Ya, berbeda dengan keyakinan Rafidah al-Qur'an telah diselewengkan, telah diubah, telah ditambah dan seterusnya. Yang jelas ya menulis akidah al-sunnah dan kaum muslimin. Ya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya menjelaskan perkataan ulama menjelaskan perkataan ahli sunnah كذلك أيضا أي لا شك في تكفير من زعم منه أن القرآن نقص منه آيات وكتب tidak dilakukan tentang kafiran orang mengatakan ya bahwa Al-Quran telah dikurangi ya atau dikurangi ayatnya telah disembunyikan. Qala Ibnu Qudamah ولا خلاف بين المسلمين بأن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. Tidak ada perbedaan di kalangan muslimin bahwa siapa yang mengingkari surat satu surah Al-Quran atau ayat atau kalimat atau satu huruf yang telah disepakati ya bahwa dia itu apa? Ya. Ini permasalahan ini bukan permasalahan ya masih ada untuk kita berselisih pendapat yang mungkin ada perbedaan. Enggak, ini permasalahan. Al-Quran kalam Allah. Apa yang kita baca sekarang ini 30 juz, 114 surat, ya kan? Dari Al-Fatihah ya, sampai An-Nas adalah wahyu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Jibril ya utuh sempurna sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah disampaikan oleh Jibril dan disampaikan Rasul kepada para sahabatnya dihak oleh para sahabat terus turun temurun sampai hari ini sampai ila ayyasha Allah sampai nanti akhir zaman ya sampai akan diangkat Al-Qur'an kembali kepada Allah ya hanya tidak muslimin enggak ada toleransi dalam hal ini enggak bisa tawar menawar ini ya nggak ada tawar menawar ini akidah kalau akidah masih bisa tawar menawar itu belum namanya akidah kenapa dinamakan akidah akadahul qalb jadi hati itu telah mengikat dengan kuat itulah akidah ini masih diragukan ya, berarti ragu dengan akidah itu belum dinamakan akidah ya kan masih ragu maka kita kalau muslim meyakini akidah kenapa hati kita telah mengikat ya suatu keyakinan itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kepada kita-kita Allah yang akhir dan perkara-perkara akidah kaum muslimin itu kita yakini. Ya, nah seperti itu. Baik. Di antara penyimpangan mereka ya, bahwa mereka tidak meyakini akan ya Sebenarnya atau tidak menerima riwayat-riwayat hadis yang datang dari selain ahlul bait menurut mereka. Karena dalam ajaran mereka ada 8 kitab referensi kitab hadis mereka. Tapi pada hakikatnya empat kitab yang terakhir itu pada hakikatnya menukil hanya menukil kitab atau riwayat yang ada pada kitab sebelumnya. Kalau kita ahli sunnah, apa referensi kita setelah Al-Quran? Kitab hadis yang paling masyur apa? Ada enam kitab kan begitu? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah. Kan begitu? Nah, dan kita-kita yang lain kita kaji seperti ya uh, Imam Ahmad dan juga apa namanya itu kitab ya, uh, banyak kita kitab hadis dan juga telah diteliti oleh para ulama kita, kita yang sahih kan begitu jadi itu pengambilan hukum perampunan. Tapi mereka ajaran Syiah berbeda dengan ajaran ya kaum muslimin. Mereka mengatakan ada juga delapan kitab referensi rujukan mereka. Kita sebutkan secara singkat. Yang pertama mereka Al-Kafi fi usul fi usul al-furu' Kulaini. Yang kedua man la yahdurul yaitu Muhammad al-ummi menikah dengan as-saduq yang ketiga tahdibul ahkam yaitu Abu Ja'far al-Qusi yang dikenal dengan Syekh Taifah Kemudian yang keempat al-istibsar fi makhtalafa min al-akhbar. Nihnya juga at-Tusi. Jadi ini empat kitab yang uh, yang apa namanya itu yang klasik, yang lebih awal kan begitu. Kemudian ada kitab empat terakhir yang ditulis oleh para ulama-ulama mereka di di zaman mutaakhirin. Tapi pada hakikatnya hanya mengumpulkan referensi atau riwayat-riwayat yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Seperti Al-Wafi, Al-Wafi li Al-Faya Al-Kashani. Kemudian setelah itu Biharul Anwar li Al-Majlis. Kemudian setelah itu Wasail Syiah li Al-Qur Al-Amili. Kemudian yang terakhir Mustadrakul Masail yaitu di Anduri Tabarki. Tuh, perhatikan jemaah. Ya, Wa Mustadrak Awasail ini dikarang oleh an Al-Tabarki. an atau al pengarang kitab tadi yang menjelaskan bahwa Al-Quran telah diselewengkan. Jadi dijadikan karangan atau penulis kitab tentang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran telah diselewengkan, atau dirubah, Nuri yang Tobarsi, salah satu karya dia dijadikan sebagai referensi utama orang Syiah. Seperti itu. Nah, itu. Oleh karena itu, hadis menurut mereka itu, kalau hadis menurut kita harus kenapa? Kaum muslimin, hadis itu yang ada yang diriwayatkan Nabi SAW, ya kan? Perkataannya, perbuatannya, sabrinya, masuk akhlak kan begitu yaitu hadis riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu orang Syiah yang hadis itu adalah ya segala sesuatu yang muncul datang dari maksum, dari yang maksum, ya berupa perkataan atau perbuatan atau ketetapan. Tapi siapa yang maksum menurut mereka? Nabi dan juga siapa? Ya, imam mereka. Jadi apa yang datang dari imam mereka termasuk juga dihitung sebagai apa? Hadis menurut mereka. Tapi pada hakikatnya yang lebih utama adalah perkataan al-maksum. Ya, seperti itu. Itu. Jadi yang masuk ya kalau mereka dalam menisbatkan hadis sudah sampai kepada ya anna an Ja'far Abu Bakir ya kemudian ya, ya selesai sama artinya yang perkataan Nabi bahkan lebih mulia dari itu. Kalau kita di sunan kita langsung dinisbat qala Imam Bukhari qala hadatsana fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala dan pertama nanti. Mereka enggak cukup dinisbatkan kepada salah seorang imam enggak itulah hadis. Itu. Oleh karena itu <clears throat> mereka yang memiliki kitab-kitab yang hadis yang disebutkan tadi nah kalau kita perhatikan dan cermati isi dari kitab-kitab tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya bahwa kitab-kitab mereka tersebut yang tadi ya penuh dengan riwayat-riwayat yang dusta atas nama ahli bait. Seperti itu. Dan ini tentu pembentukan ya waktu yang panjang menjelaskan akan bukti-bukti kedustaan tadi tapi para ulama telah mengkaji ya, cerita di zaman sekarang ini dikaji itu tentang kita usulul kaji itu yaitu 85 atau lebih itu semua isinya kebohongan atas nama ahli bid'ah. Itulah yang dikatakan tadi bahwa di antara bahaya dari ajaran ini bahwa mereka menghalalkan kedustaan untuk membenarkan ideologi dan pemahaman mereka. Waliyahzubillah. Ya, seperti itu. Nah, <clears throat> baik. Di antara ya bukti dari penyimpangan ajaran Syiah ini adalah mereka yang mencela orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Allah telah memuliakan nabinya, Allah telah memuliakan para sahabatnya. Dan orang yang mencela para sahabat itu pada hakikatnya mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mencela Al-Qur'an. Ya. Dan ajaran Syiah menanamkan kebencian ya mencela para sahabat bahkan mengkafirkan jadi menurut mereka bahwa manusia semuanya seperti Nabi telah murtad tiga tiga tadi Salman Yahudan dan Abu Dhar tapi Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh sahabat telah murtad menurut mereka ini cuma ingin ya, ada yang bertanya pada kita semua. Mudah-mudahan kita masih ya pemikiran kita dan pemahaman kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma kalau sahabat Nabi ya yang mereka yang mewarisi Al-Qur'an dari Rasul dan hadis ya Kemudian mereka mengajarkan kepada tabi'in dan kita sampai detik ini kita mengenal adanya sholat, adanya zakat, adanya puasa, ada Al-Quran. Kalau mereka telah kafir, jadi agama kita ini agama dari siapa nih jemaah? Al-Quran yang kita baca pagi hari sore malam setiap waktu berarti Al-Quran dari warisan siapa? Hah? Warisan siapa? Berarti agama kita ini adalah warisan dari orang telah kafir kan begitu? Waliyadzubillah Begitu konsepnya seperti itu Ya sahabat kafir Semuanya Lalu siapa yang mengajarkan Islam secara Rasulullah kepada kita? Berarti kita ini mewarisi ajaran orang yang kafir dan berjuang dia sebenarnya itu konsekuensi. Makanya kata para ulama, mencela sahabat itu pada hakikatnya mencela Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak bisa tentang mencela Al-Quran karena Al-Quran jelas wahyu. Lalu siapa yang mereka cela? Sahabat Nabi. Sehingga orang akan ya, kalau sahabatnya tidak berarti siapa yang mendidik mereka? Berarti intinya waliyazubillah ya menukil suatu kekufuran tidak mesti kafir ya. Waliyazubillah saya menukil. Konsekuensinya apa artinya Rasulullah tidak berhasil dalam mendidik sahabat ya kan? Waliyazubillah kita boleh kepada Allah itu hanya menukil perkataan konsekuensi. Tidaklah semua yang menukil kekufuran itu kekufuran. Kita hanya menukil. ya kan konsekuensi seperti itu makanya ya Imam Abu Zur'ah Al-Ghazi mengatakan jika kalian mendapatkan orang إذا وجدتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطل الكتاب والسنة فإن القرآن حق والسنة حق jika sudah mendapatkan sesuatu yang jelas terhadap Nabi maka ketahuilah mereka itu ingin apa menghancurkan Islam karena kita meyakini Al-Quran benar Nabi benar dan mereka ingin dan tiada yang menukil dan yang merawikan apa dan hadis dari Nabi kita sahabat jadi mereka ingin mencela para saksi-saksi kita yang adil ingin menghancurkan Al-Quran dan Sunnah Fa'inhum zanadiqah mereka ada orang yang zindi kata Abu Surah kita kalau ada seorang berteman A berteman dengan si B dan begitu kalau si B ini teman akrab ya kalau B ini tidak orangnya bejakan begitu akhlaknya sangat tercela sekali maka yang juga A itu akan kena getahnya kenapa itu temannya kayak gitu ya kan enggak يعني الصحابة الرسول صلى الله عليه wasallam والصحابة رضي عنهم Allah mengatakan wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar sahabatnya dua muhajir wal ansar Wanabila tabauhum bi ihsan mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Wa radiyallahu anhum radiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka Ridha itu sifat zatiyah bagi orang yang diridha Allah tidak akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kendati Allah tahu akan terjadi mungkin keluar dari mereka kesalahan atau manusia, tapi Allah telah memaafkan mereka. Ya, atau kedua mereka itu telah melebur ya dalam lautan dan samudra apa kebaikan mereka. Kan begitu. Allah tahu akan terjadi mungkin suatu kesalahan atau kekeliruan dalam perintian. Allah tahu itu terjadi ya Allah ridho kepada mereka. Radiyallahu anhu. Lalu siapa yang berani mencela orang di Allah Subhanahu wa taala berarti hakikatnya adalah ini adalah celaan terhadap Allah. Ya kan? Allah yang mengetahui isi hati mereka. Allah turunkan sakinah terhadap jiwa mereka. Fa'anzala sakinah alaihim. Allah pilih mereka sebagai sahabat Nabi, memperjuangkan Nabi, memperjuangkan agama, mewarisi ajaran Rasulullah SAW, ya, menyampaikan dakwah Islam ini, menebarkan seluruh masa dunia ini, sehingga manusia masuk dari Islam bergelombang. Ya. Lalu seandainya mereka kafir, tentu siapa kita? Waliyahzubillah ya oleh karena itu ini diantara ya bahaya waspada kita harus bahaya oleh karena sekarang ini mulai muncul orang yang berani ya. ya berani mengatakan ini orang yang tidak sadar akan kehinaan dirinya siapa dia dan siapa sahabat akan dia bicarakan karena itu kalau kita ya, kata Rasulullah SAW la tasubbu ashabi Jangan kalian mencela sahabat kata Rasulullah itu antara sahabat ya Khalid bin Walid dengan salah seorang sahabat. Kalau salah Abu uh, Abu bin Auf, ya. Dan Khalid termasuk yang terakhir kan lebih nama di Islam ya kan begitu. Rambut Ali itu jawaban. Tapi ada sedikit ya dia seharusnya kan begitu. Lalu ya mungkin terlontar dari Khalid bin Walid ya satu perkataan yang mungkin ya bermakna mencela sahabat yang Amr bin Auf. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi ashabi. Jangan kalian mencela sahabat. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhul dhahaba ma balagha mudda ahad wa nasiba. Kalian pun Uhud itu pernah haji kita dia pun Uhud, pernah besarnya pun Uhud ya kan. Kalau salah seorang dari kalian berimpak emas sebesar bukit Uhud, dalam Islam ini ada orang yang memiliki emas berbentuk Uhud kalau itu dia infakkan di jalan Allah seluruhnya ma balagha mudda ahadihim wala nasiya tidak akan sampai kepada kebaikan wala mud satu mud dan wala nasib satu mud dan begitu wala nasib atau separuh dari itu ya separuhnya enggak sama bayangkan itu kedudukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu hati-hati dalam waspada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi sahabat. Munculnya orang-orang yang hina-hina itu tidak tahu diri menghina para sahabat pada hakikatnya Allah sebenarnya ingin terus menambah kebaikan para sahabat Nabi. Mereka telah meninggal radhiyallahu anhum, tapi tetap kebaikan terus mengalir. Karena kebaikan orang yang mencela itu akan dipindahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kata Aisyah, taklah ada orang menuncilah para sahabat, kata dia, Allah Subhanahu Wa Taala ingin, ya, Aradallahu anda yang atau kubur, ya. Allah ingin sahabat itu tidak terputus mendapatkan kebaikan. Orang yang menjadi itu akan dipindahkan kebaikan kepada sahabat Itu kalau ada kebaikan, ya kan? Kalau tidak ya kehinaan yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang mencela sahabat Nabi. Maka lihat jemaah, ya kita melihat bagaimana hinanya hinanya mereka ya. Allah Subhanahu wa taala ini maka tidak akan mungkin selama itu dilakukan tidak akan mungkin ada namanya takrir pendekatan bisa disatukan sama kita yang ingin menyatukan air dengan minyak ya nggak mungkin disatukan nggak bisa bersatu ini Lalu kalau ada yang mengatakan, oh ya kita harus persatuan, nah, tidak mungkin. Karena itu tidak akan mungkin disatukan. Ini yang mulia, Tidak mungkin disatukan. Ingin menyatukan antara ya iman wal kufur. Ya. Gimana bisa disatukan ini? Yang satu mengatakan Al-Quran tidak sempurna di yang satu mengkafirkan sahabat mengatakan Aisyah juga sudah berbuat uh, apa namanya itu zina waliyahzubillah kan begitu. nah sementara Allah telah membersihkan ya martabat dan kedudukannya dan akidah-akidah yang lain mungkin disatukan tidak mungkin nah baik Kemudian ya di antara Di antara hal yang perlu kita waspadai akan bahaya dan ancaman Syiah ini akan merusak agama dan juga negara satu negara ini bahwa sikap mereka ini terhadap orang-orang yang selain mereka. Yang terjelaskan tadi sikap mereka bahwa orang-orang selain Syiah itu ya adalah karena tidak meyakini iman berarti mereka adalah orang yang sesat, orang yang kafir, kekafiran mereka selama-lamanya. Bahkan dalam sebagian perkataan mereka dalam kitab ya Ar-Rawdah bin Al-Kafi, Al-Kafi ada Al-Kafi fil usul dan ada fil furu'. Usul tentang masalah akidah akidah mereka, furu' tentang ibadah dan mereka. ar Dalam kitab Ar-Rawdah bin Al-Kafi itu disebutkan riwayat ya kata mereka yaitu Muhammad bin Ali eh, apa namanya dari Muhammad bin Ali Al-Baqir kebohongan tentunya atas nama Al-Baqir sampai mereka menisbatkan kebohongan kepada Al-Baqir kata mereka innan nas ya, innan nas kullahu awladu baghaya ma khala syi'atina apa artinya seluruh manusia ini adalah anak-anak apa? Bagaya. Apa dan bagaya? anak-anak para pelacur ya selain syiatan dalam kitab ar rawdah bin al-Kabi halaman 239 Oh, pandangan orang Yahudi terhadap selain Yahudi apa? Ini selain Yahudi, menurut orang Yahudi itu pelayan-pelayan Yahudi. Mereka diciptakan dalam bentuk manusia agar mudah berkhidmat kepada Yahudi. Wa inna pada hakikatnya mereka itu ya al-khanazir babi dan anjing seperti itu ya, mereka itu binatang tapi mereka dicipta dalam bentuk manusia agar bisa berkhidmat mudah berkhidmat kan begitu ya jemaah kita kalau sudah jujur ya mereka menuding ya menuduh selain mereka adalah yaitu Abu Dhabi Bakaya Zina tapi kerja mereka tiap hari apa? Mut'ah itu dan zina ya kan begitu Wa billah, wa jadi menurut mereka selain syari udah ya, nggak ada apa ya sebetulnya mereka udah yang babai Sampai mereka mengatakan Al-Qulaini juga eh, ada dimenisbatkan dari ar bahwa dalam kitab Al-Kafi jilid satu halaman 233 mengatakan Laisa ala millati Islam ghairuna wa ghairu syiatina. ada seorang pun berada di atas agama Islam menurut mereka, ya selain kami dan selain Syiah kami. Jadi pandangan mereka, ya, persepsi mereka kepada selain Syiah itu ya tidak ada artinya sama sekali, tidak ada nilainya sama sekali. Nah ini. Oleh karena itu sampai Nikmatullah Jazairi salah seorang ulama mereka mengatakan إننا نجتمع معهم أي sunnah ala ilahin wala nabiyin wala imamin kami tidak pernah kami tidak bisa berkumpul ya bersama mereka ahli sunnah di atas ilah di atas nabi di atas imam jadi beda ilah kami nabi kami imam kami beda Tuhan kami nabi kami imam kami beda dengan selain kami itu perkataan yang masuk baca tadi Wadalika anhum mereka mengatakan ya ahli sunnah mengatakan bahwa mereka inna rabbahum alladhi Muhammad muhammadan nabiyuhu bahwa roh mereka adalah roh yang Muhammad itu sebagai nabinya dan mengatakan wa Khalifah min ba'di dan khalifah setelah nabi adalah Abu Bakar itu ahli sunnah mengatakan seperti kaum muslimin bahwa roh kita Allah yang kita ibadati adalah Allah yang nabinya Nabi Muhammad nabi kita khalifah setelah nabi adalah Abu Bakar ya kan itu itu akidah kita Wa kata orang Syiah, kata Ni'matullah Jazairi yang menjelaskan akidah Syiah, wa la naqulu bihadzal rabb nabi, kami tidak mengatakan meyakini roh yang seperti itu, Tuhan yang seperti itu dan juga Nabi yang seperti itu. Ya, bahkan kami mengatakan roh yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar dan ya Rob Tuhan yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar itu bukanlah Rob kami dan bukanlah itu nabi kami. Ya itu mau apa lagi itu? Itu mau juga kita oh iya sama saja Mereka mati itu bukan nabi kami, bukan Tuhan kami. Kenapa? Karena khalifahnya Abu Bakar. Kita siapa meyakini Abu Bakar bukan? Akidah kita bahwa Abu Bakar khalifah Nabi Manusia yang terbaik setelah Nabi orang yang pertama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Muhajir, Wahab, Muhajir itu itu akidah kita. Tidak ada kalau ada dalam hadis. Itu akidah kita. Siapa yang mesti itu akidah kaum muslimin harus sunnah. Dan mereka dan urutan mereka khilafah seperti urutan mereka dan keutamaan kedudukan mereka. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu akidah sunnah. Maka yang berhak dan khilafah juga yang pertama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Seperti itu. Syafi'i ahli sunnah sama. Nah, tapi menurut mereka ya kalau rohnya Tuhan ya Khalifah Nabi Abu Bakar ya kan? enggak mau roh Tuhan yang seperti itu ya. Tuhan yang mana mereka ya? Ya Tuhan mereka ya apa? Saya Allah, makanya mereka mengatakan ya Husin, ya Husin, ya Husin kan begitu. Wah iya Waliyahulillah. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di Karbala, kan begitu bukan kuburan Husin, kan begitu ya Nah, bahkan tanah Karbala itu lebih mulia dari Mekah. Kalau mereka Mekah adalah Mekah apa? Mekah itu Mekah kan begitu. Kalau Karbala menurut mereka Karbala adalah ashraf Al-Ashraf yang lebih mulia. Baik, cuma itulah. Oleh karena itu, ya, kita mengatakan bahwa jangan mudah-mudah ya dibodoh-bodohi oleh mereka itulah hakikat nah sampai ya baik oh, mungkin ya, itu yang bisa disampaikan ya tapi ingat itu berkaitan dengan ideologi dan pemahaman lalu bagaimana sikapnya ini yang perlu diperhatikan tatkala kita menjelaskan dan ini menutup agar kita tidak salah kaprah agar kita tidak bermain hukum sendiri berhakim sendiri. Karena kita bukan hidup di, di hutan. Ada suatu ya apa namanya itu kamu yang mengatur. Bagaimana hidup kita? Secara hukum, secara agama kita menjelaskan mereka sesat menyimpang dari agama. Ya kan? Tapi bila kita berinteraksi dengan mereka, tidak boleh kita berhukum sendiri. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat ini. Tidak boleh menyakiti. Kita menjelaskan kebatilan bila mereka melakukan penodaan terhadap agama, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan itu penodaan terhadap kita laporkan pada pihak berwenang. bila mereka melakukan bermacam-macam provokasi, provokasi alias perbuatan-perbuatan yang akan mengancam stabilitas negara dan keamanan dan telah merusak, mengganggu ya terbukti maka laporkan. Membuat makar untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama dan juga undang-undang negara yang maka laporkan kepada pihak umum dan mereka akan menghindar. Jangan bermain hakim sendiri. Begitu sikap kita ahli sunnah. Kita orang yang adil dalam mengambil sikap. Secara hukum kita jelaskan inilah akidah mereka. Inilah kebatilan mereka. Inilah ajaran mereka yang sesat. Tapi kita jangan mengajak dan menegakkan hukum ada ya ada orang yang menegakkan hukum nah, sinilah harus ada kerjasama antara rakyat dengan penguasa kita ikuti aturan yang berlaku dan juga kita mengharapkan kepada bapak kita pada para pemimpin untuk mewaspadai pergerakan dan juga ya eh, kegiatan-kegiatan mereka agar tidak terjadi keresahan di masyarakat ya sehingga menimbulkan konflik kan seperti itu nah ini yang harus tegakkan hukum siapa yang mulai agama tegakkan ya. jadi hukumnya harus tajam kepada seluruh arah kan begitu tajam pada seluruh arah berlaku ya. ini maka kita juga sangat bangga sebenarnya atau apa namanya itu melihat pelajaran bagi negara pernah saya kemarin kemarin bertemu dengan salah seorang dari Sudan ya datang dengan internasional di UIN mana Saya bertanya bagaimana sikap pemerintah Sudan terhadap dia Dia mengatakan jadi ada ini wakata jami' muamalat atau semua hubungan ya tidak memperbolehkan adanya ritual-ritual yang namanya Syiah di Sudan dan seperti itu. Bahkan juga Malaysia negara tetangga kita dan seharusnya Indonesia mengambil langkah yang sama البوميري لأنك وصوها النساء keselamatan kaum muslimin dari tubuh kita bermudahan para pemimpin kita, bapak kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran ya menegakkan kebenaran memperjuangkan al-haq Allahumma inna نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن نوفق أولاد أمورنا لما تحب وترضى اللهم اصلح دينهم الذي هو عصمه امرهم واصلح دنيانا التي فيها معاكم واصلح اخرتهم التي لهم معادهم اللهم اجعل الحياه زياده لهم في كل خير والموت رحمه من كل شر اللهم اصلح امورنا كلها اللهم يا حي قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان اللهم ارزقنا استقامة على دينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح بلادنا بلاد المسلمين اللهم أصلح وارزقنا استقامة والقرار واجعله بلدة طيبة ورب الغفور واجعلنا ممن ممن اختارك يا الله اختارك يا الله ممن ممن يصلح أو ممن يصل به أمورنا في هذه البلدة اللهم وفق أمورنا اللهم في ولاة أمورنا اللهم وفي وزراء ومحافظين أولاة أمورنا ومحافظة كل مناطقنا اللهم أنزل علينا من رحماتك ومن فضلك واجعلنا هداة مهتدين واجعل هذه البلدة بلدة آمنة بردة قرار وأمن وجعلنا وبع وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن بلاد المسلمين عام يا رب العالمين هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا من الحمد لله العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته